Eh, bismillah. Terakhir huruf za. Zai. Za dibaca juga menurut orang-orang Mesir yaitu dengan ya, zai. Zai, ada ya-nya. Tapi kalau selain Mesir tanpa ya, za za dua saya ulangi dari awal. Alif. Ba. sa Sa. jin Ha. Kho. Dal. Zal. Ro. Za. Sin. Tipis. Ujung lidah dengan dijulurkan ke gigi seri bawah ya. agak condong ke bawahnya gigi seri bawah sin yang kedua dari tengah lidah shin shin yang berikutnya sod ujungnya ada dal kolokolah sod ya. ini penting ya. kenapa karena di sana ada surah yang memakai huruf sod sehingga dengan kokolah Anis lam mim sod yang sod apalagi apa sod jadi t itu faedahnya ya agar bisa membaca huruf hijaiyah yang berada di awal surah. Kafha ya ain sad. Di surat Al-A'raf demikian di surat Maryam. Baik. Demikian pula ada surat sad itu sendiri. Ya. Sad. Ada kol-kolahnya. Faidahnya. Yang berikutnya bod po ya, tidak po u tidak ada hamzahnya ada dalam Al-Quran dengan po surat poha poha ini dua harokat karena tidak ada hamzahnya tidak po tapi poha sekarang to setelahnya alif. Sehingga bacanya to coba. Yang berikutnya to tentunya ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Ya. tempat tumbuh gigi seri atas. Yang berikutnya wo wo ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kalau tadi tempat tumbuhnya, po. kalau wo ujung gigi seri atas. Yang berikutnya ain. ain Dan ain tadi di surah Maryam. Ghain fa fa ujung gigi seri atas dengan bibir bagian dalam. Ya. Fa kalau ghain tentunya atas kerongkongan dan ain tengahnya. Qaf. Jangan qaf. Qaf. Iya. Ini juga ada di surat qaf. Ya, dibaca dengan huruf hijaiyah. Berikutnya kaf. Ya, tidak kaf atau tidak kaf tapi kaf kaf saya ulangi cuma panjang-panjang kalau kaf yang panjang nanti di surah Maryam kaf berikutnya lam lam banyak dalam Al-Quran mim demikian pula mim banyak dalam Al-Quran nun nun demikian pula ada di surah Al-Qalam Cuman ingat tadi jangan nun. Kalau nun orang Jawa. Iya kan? Fulan, nun. <laughs> Jawa juga kan nun. Bukan dengan nun, tapi nun. Ya. baik mungkin kulan ini atau kulan nun sama. Berikutnya wow. Bukan wow, wow. wow. Iya. Berikutnya ha. Ada juga yang didahului ha dulu baru waw. Ha wa boleh. Hamzah. Pendek. Hamzah. Hamzah dengan Hamzah beda nama orang pakai ha. Ya. Yang kedua sama. Ya. Menunjukkan ya ada dua penulisan. Dan yang kedua ini bahasa Urdu ya bahasa Urdu ditulis dengan ini yaknya yang kedua Tanya. cara menghafalnya kata Syekh Hani Ta'ala bisa dengan tiga-tiga biar mudah ya. Alif Bata ta Jim Ha Khodal da, Khodal Zal Rozasin Shin sad dad طه عين غين فقاف كاف لام ميم نون واو ها همزah ya cara menghafalnya tiga tiga yang terakhir dua bisa kita baca alif bata ساجين حاء خدال ذال رازا سين شين صاد ضاد ضاض عين غين فاقاف Kaf Lam Mim Nun Waw Ha Nun Waw Ha Hamzah Ya Siapa yang baca? Fadal Yang mencoba coba belum hafalan nanti dihafal tanpa lihat Tentang yang mau nyoba satu orang sebelum adanya Tentang akhirin ah, ngacung ada mesti Tentang masalah. ada satu-satu, mau tiga-tiga, silakan. Enggak satu-satu seperti alif, ba, ta, sa, jim. Pendek, alif. Alif. Nah, jangan a, alif, jangan alif. kurang panjang ba ta sa Benar. ya benar itu kalau ada nanti pakai itu buat pekan depan insya Allah belum nanti kebagian semua za kalau kita oke alif saja tidak zai za shin shi dari tengah shin ash shin depan pakai itu biar kedengaran subhanallah wa bihamdihi